بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك إخوتي الكرام حفظكم الله جميعا وأخواتي الكريمات الحمد لله setelah satu bulan Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam masjid ini dalam kajian lanjutan pembahasan kitab Ijtima' Juyushul Islamiyah. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan fokuskan tentang perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu tabaraka ta'ala dan berikutnya insyaAllah di kesempatan akan datang perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Imam Ahmad tentang Allah Jalla wa'ala di mana. Malam hari ini kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Dzikru aqwalil a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum." Penyebutan yakni para imam yang empat tentang Allah Azza wa Jalla di mana? Qawlul imami Abi Hanifah qaddasallahu ruhuh, qaddasallahu ruhahu. Yang pertama adalah perkataan Imam Abu Hanifah semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan ruhnya. Al Imam Abu Hanifah adalah di antara empat imam tersebut imam yang paling tertua rahimahullah tabaraka taala. Qala al-Baihaqi berkata Imam al-Baihaqi haddatsana Abu Bakr ibn al-Harithi al-Faqih qala haddatsana Abu Muhammad ibn Hayyan qala akhbarana Ahmad ibn Ja'far بن نصر قال حدثنا يحيى بن يعلى بن يعلى قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى pengarang kitab Sunan namanya Sunan Al-Kubra dan Sunan Sughra dalam hadis telah menceritakan kepada kamu Bakar ibn Harith al-Faqih. Dia berkata, Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ahmad bin Ja'far bin Nasr menceritakan kepada kami. Dia berkata, Yahya bin Ya'la menceritakan kepada kami. Dia berkata, Aku mendengar Nuaim bin Hamad berkata, Aku pernah mendengar Nuh bin Abi Maryam kunyahnya Abu Ismah pernah berkata Suatu hari kami berada di sisi Imam Abu Hanifah. Tatkala Imam Abu Hanifah awal kalinya muncul di tengah-tengah kami. Idja'athu imra'atun min Tirmidz. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari negeri Tirmidz. Negeri Tirmidz ini ya terkenal daripadanya imam yang kita kenal Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya, Tirmid ini daerah sekarang mungkin daerah Afghanistan dan sekitarnya. Kanat tujalisu jahman. Perempuan ini berguru dengan jaham. Jaham itu pemimpin pemahaman yang mengatakan Allah tidak di atas langit. Jaham bin Sofwan kepada dialah disebutkan firqah sesat namanya firqah Jahmiyah yang dia mengambil ilmu ini daripada ya Ja'ad ibnu Dirham. Ja'ad ibnu Dirham. Maka perempuan ini datang dari Tirmidz dan dia berguru dengan seorang guru yang menyempal. Guru yang menyimpang dan inilah efek belajar dengan orang yang sesat. Akhirnya dia akan merekam kesesatan dan menyebarkan kesesatan menjadi pendukung kesesatan, menyeru kepada kesesatan. Fadaqalatil Kufah. Perempuan yang dari Tidmid datang ke negeri Kufah. Negeri Kufah itu di Irak. Faqila laha. Maka ada orang-orang yang berkata kepada perempuan ini, "Innaha huna rajulan qad nadhara fil ma'qul." yuqalu lahu Abu Hanifah. Di sini di negeri ini di Kufa ini ada seseorang yang terkenal ahli dalam berbicara. Fil ma'qul dalam bab logika dia pintar, cerdas. Ya karena orang-orang ahlu kalam ini tersesat gara-gara menjadikan logika di depan, wahyu di belakang. Ya, ahlu kalam rata-rata mereka tersesat karena menimbang semua dengan logikanya. Yang tak mampu mereka cerna dengan logika, akhirnya mereka ya jauhkan di belakang punggung mereka dengan cara merubah maknanya sesuai apa yang mereka pahami. Ya, maka dikatakan kepada perempuan tersebut di negeri ini ada seorang alim bernama Abu Hanifah yang dia itu berbicara fasih dalam bab-bab logika. Namanya Abu Hanifah. Fa'tihi, cobalah kau datang kepadanya, debat dia. Ya. Cobalah datang kepadanya, tanyakan kepadanya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akan senantiasa orang-orang yang menyempal, orang-orang yang tersesat akan menggiring orang lain untuk tersesat pula. Ya, akan menyebarkan dakwanya. Dan cara yang paling baik adalah dengan merekrut pemimpin-pemimpin yang di bawahnya banyak para pengikut. Lihatlah bagaimana berhasil berhasilnya Ahmad bin Abi Duat menjaring khalifah sehingga ikut pahamnya. Dampaknya adalah dinasti Bani Abbas berapa dekade tersesat, negara tersesat. Subhanallah. Mengatakan Quran bukanlah dia kalamullah, tapi dia adalah merupakan makhluk menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan ini melihat ada potensi untuk memberikan syubhat kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala. Dia pun datang kepada Imam Abu Hanifah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perkara dakwah tak peduli perempuan laki-laki apabila dia telah menerima suatu keyakinan yang diyakininya benar padahal menyimpang dia akan mati-matian membela nya dan mendakwakannya. Dan kita jangan hanya menganggap bahwa kesehatan hanya dijajakan oleh para pria. Bahkan sebagian pria bertukuk lutut ya di hadapan wanita tersesat gara-gara dakwah wanita. Subhanallah. Perbanyak kita baca sejarah perempuan-perempuan yang berpahaman radikal, pemahaman khawarij, ya dinikahi oleh seorang laki-laki akhirnya laki-laki itu pun ikut dengan paham istrinya. Ya. Ada perempuan-perempuan yang kuat karena itulah dalam mengambil pasangan hidup jangan coba-coba berspekulasi. Saya laki-laki, saya lebih kuat. Insya Allah nanti saya akan buat dia menjadi ahlu sunnah. Ternyata akhirnya kawan ini ikut menjadi ahlu bid'ah ya dan billah. Fa'atadhu faqalat, datanglah perempuan ini dan dia pun berkata, "Antal ladhi tu'allimun nas al-masail?" Engkaukah orang yang kudengar selalu mengajarkan manusia, mengajarkan orang-orang tentang perkara-perkara agama, al-masail, perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah, bagaimana kaifiat ibadah? ya waqad tarakta dinaka sementara engkau telah meninggalkan agamamu ya ini dia menganggap bahwasanya Abu Hanifah tersesat meninggalkan agama yang dimaksudnya adalah agama adalah bab i'tiqad engkau sibuk mengajarkan orang fikih tapi engkau tersesat dalam bab akidah engkau telah meninggalkan agamamu dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akidah karena dia adalah merupakan pondasi Ya. Ini menunjukkan kepada kita perkara-perkara fikih yang tidak dibangun atas akidah yang benar akan menjadi masalah. Perempuan yang mengetahui yang paling penting dalam agama adalah bab i'tiqad. Karena itu dia kecam Abu Hanifah mengajarkan fikih tapi kau sesat dalam bab akidahmu. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang menganggap akidah perkara penting dan itu pula yang kita anggap. Dan itulah agama, dia pondasi. Bedanya perempuan itu sesat dalam memahami i'tiqad. Subhanallah. Dia melecehkan Abu Hanifah dan mengatakan, engkaukah yang mengatakan orang perkara-perkara agama, masail, sementara kau telah tinggalkan agamamu sendiri. Maksudnya ikat-ikat. Ya. Aina ilahu alladhi ta'buduhu? Ini pertanyaannya. Mana Tuhan yang kau sembah itu mana? Ya. Ini perkataan perempuan tersebut bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Fasa kata anha. Abu Hanifah tak menjawab. Abu Hanifah diam. Ya, tak menjawab. Tentunya ketika para ulama tak menjawab, di sana banyak hikmah-hikmah yang dapat diambil. Dapat dikandung di baliknya hikmah-hikmah. Terkadang menjawabnya memang taklah baik. Ya. Terkadang ada orang-orang yang jawabannya adalah meninggalkan jawaban tentunya. Ya. Dan boleh saja Imam Ibnu Hanifah rahimahullah tabaraka melihat situasi dan kondisi yang tak memungkinkan untuk menyampaikan hal tersebut karena dalam sejarah kita ketahui bahwa Jahmiyah menguasai negara. Sampai saya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah datangi oleh orang-orang Jahmiyah dengan keras. Ya. Mereka bertanya kepada Abu Hanifah rahimahullah atau berkata tentang Quran. Bagaimana pandangan wahai Abu Hanifah tentang Quran? Kalamullah atau bukan? Kalau anda kata Abu Hanifah mengatakan bukan kalamullah yakni Al-Qur'an, adalah kalamullah bukan makhluk, dia akan disiksa. Karena kita ketahui orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, mereka tak segan-segan menggunakan apa? Kekuatan. Semua mereka lakukan, mulai dari memfitnah, menyebarkan berbagai macam isu-isu, menjilat kepada penguasa, sampai dengan tingkat tindakan-tindakan untuk menzalimi ahlu, ahlu sunnah. Dalam kondisi terpaksa Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, untuk menyelamatkan dirinya. Dia sebutkan ketika itu, kau dengarkan baik-baik Quran. Kau dengarkan ini Quran. Ini Taurat, Zabur, Injil, semuanya ini makhluk. Akhirnya mereka pun puas, mereka pun pergi meninggalkan Imam Abu Hanifah. Padahal yang dimaksudnya semuanya ini apa? Jari-jarinya. Disebut dalam bahasa Arab namanya tauriah menyebutkan suatu perkataan yang memiliki makna lain yang dipahami oleh pendengar dan apa dimasukkan oleh pembicara. Seluruhnya ini makhluk. Maka dia pun selamat. Ya. Singkat cerita Imam Abu Hanifah rahimahullah diam, tak menjawab. Ya. Thumma makatha sab'ata ayyamin la yujibuha. Tujuh hari dia tidak menjawab pertanyaan perempuan tersebut thumma kharaja ilaina wa qad wada'a kitaban maka setelah itu hari yang ketujuh dia pun keluar berjumpa dengan kami, bertemu dengan kami dan dia meletakkan satu kitab. Ah, ya, maka dia pun berkata innallaha ta'ala fis sama'i dunal ardi. Allah di langit bukan di bumi. Maksud di langit bukan di dalam langit. Karena Allah tak akan dapat dilingkup oleh makhluk. Kata dalam bahasa fi fis sama bermakna alas sama di atas langit, di atas seluruh makhluk. Tak ada makhluk yang di atas Allah Jalla wa ala. Bahkan tak ada makhluk di atas aras. Araslah makhluk tertinggi. Di atasnya tidak ada lagi yang namanya makhluk. Apapun juga berupa udara, apapun juga disebut dengan makhluk langit, bumi, bintang, semuanya makhluk. Semuanya di bawah apa? Aras. Di atas aras tidak ada makhluk. Ya, apapun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di bawah apa? Aras. Maka tak benar logika mereka mengatakan berarti kalau Allah di atas aras berarti Allah bertempat. Berarti kalau Allah bertempat dia makhluk. Ini pemikiran mereka tentang Allah Jalla wa'ala. Apa kita katakan? Di atas arah tidak ada makhluk. Subhanallah. Kalau maksudnya Allah di atas kita katakan ya. Tapi kalau maksudnya Allah sebentar diliputi tempat. Mustahil. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah tak butuh kepada aras. Ya. Apalagi di bumi. Begitu kecilnya bumi ini bagi Allah Jalla wa'ala. Karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam kitabnya mulia, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semua dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati biyamini. Dan seluruh langit dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana dia di bumi? Bagaimana dalam diri manusia? Bagaimana dikatakan dia ada di mana-mana? Subhanallah. Al-Misi, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita benar dalam perkataan orang sufi yang mengatakan dalam dirinya Tuhan Al-Hallaj Abu Hussein yang mengatakan ma fil jubbati illallah. Dalam jubah ini tak ada kecuali Allah. Dan ini adalah merupakan i'tiqad mengikuti i'tiqadnya kaum Nasara yang mengatakan bahwa dalam diri Isa bin Maryam ada Tuhan. Jadi makna fis sama di atas langit dan dalam bahasa Arab kata fi bisa bermakna ala. Allah mengatakan famshu fi manakibia. Berjalan engkau di bumi ini, bukan dalam bumi tapi di mana? Atas bumi kita berjalan. Fi juga digunakan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi makna fis sama bukan dilingkupi oleh langit, mustahil. Jalla wa Tapi maknanya fi di sini apa? Ala di atas. Faqala lahu rajulun maka ada seseorang bertanya kepada Abu Hanifah, "Ara'aita" dan ini syubhat yang banyak melekat di benak orang mengatakan Allah di mana-mana. Inilah syubhatnya. Dan syubhat itu telah ada sejak dahulu kala, orang hanya mengulang-ulang syubhat. "Ara'aita" bagaimana pandangan engkau ya Abu Hanifah? Ya. Qaul Allah Ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan kepada kita semua kesesatan berupaya untuk mengambil klaim dalil. Dalil kami Quran. Padahal dia benturkan Quran dengan Quran. Semua orang yang mengatakan Allah sementara bukan di atas aras, membenturkan Quran dengan Quran. Subhanallah. Padahal tak akan mungkin perkataan Allah itu mendustakan perkataan yang lain. Dia bertanya, "Wahai Abu Hanifah, bukankah Allah berfirman, Wahuwa ma'akum aina ma kuntum?" Dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Inilah syubhat. Orang-orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana berdasarkan dengan firman Allah. Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum. Dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habbil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Dan ini ayat. Dan ini menggambarkan kepada kita orang yang sesat tak akan mungkin diikuti manusia kecuali harus memoles kesatannya dengan dalil. Semua tokoh-tokoh yang tersesat kalau nggak pakai dalil tak akan diambil orang, dibuang. Tapi caranya adalah memahami dalil sebagaimana hawa nafsunya, memerintah dalil sebagaimana yang dia kehendaki. Dengan itulah dia selamat. Andai kata dia tidak membawakan sepotong pun dalil, dibuang orang jauh-jauh. Ya, Bagaimana wahai Imam Abu Hanifah engkau mengatakan di atas langit sementara dia Allah mengatakan wa huwa ma'akum dan dia menyertai kalian. Ya, qal maka Abu Hanifah menjawab mengkiaskan ya dengan kias ya yang lebih rendah daripada itu. Qala wa huwa kama taktubu lirajul Maka saya jawab, bukankah boleh dalam bahasa engkau menuliskan surat kepada seorang laki-laki? ya engkau menuliskan risalah kepada seorang laki-laki engkau berkata dalam surat tersebut ini maka, wahai saudaraku aku senantiasa bersamamu bisa enggak dalam bahasa kita mengatakan demikian jangan khawatir ana menyertai antum selalu jangan takut ya wa anta indahu wa anta anhu ghaib padahal engkau tidak ada bersamanya subhanallah ya jadi ketika Allah mengatakan wahwa ma'akum bukan dengan zatnya tabaraka taala, bukan. Allah menyertai manusia ya. Dalam bahasa Arab namanya ma'iyah. Ma'iyah dalam bahasa Arab artinya kebersamaan. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dua bentuk ma'iyah. Pertama namanya ma'iyah khasah. Kebersamaan yang khusus Allah dengan hamba-hamba yang dia pilih Allah dengan para nabinya, Allah beserta hamba-hambanya yang beriman, Allah beserta orang-orang yang saleh. Ya. Sebagaimana berkata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq dalam gua ketika kaki musuh-musuh telah terlihat dari gua Saur. Berkata Rasulullah ketika Abu Bakar menangis khawatir. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, "Ma baluka bitsnaini?" Allahu thalithuhuma. Eh, Abu Bakar, la tahzan. Jangan sedih. Dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha mana. Tatkala dia berkata kepada sahabatnya, maksudnya Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah menyertai kami, menyertai kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Subhanallah. Ini namanya ma'iyah khasah. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyertai hamba-hambanya beriman dengan taufik, hidayah, nasr, kemenangan, iana, bantuan. Ya. <clears throat> Sebagaimana Allah berkata kepada Musa dan Harun, "Inni ma'akuma asma'u wa ara." Tatkala Musa dan Harun khawatir akan berjumpa dengan siapa? Firaun. Kata Allah, jangan khawatir. Aku menyertai kalian berdua. Namanya ma'iyah khasah. Yang bermakna Allah SWT akan bersama hamba-hambanya yang dia pilih. Dengan iman. <clears throat> Yaitu Allah menyertai mereka dengan taufiknya, hidayahnya, bantuannya, kemenangannya. Bukan dengan zatnya. Adapun yang kedua disebut dengan nama ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya secara umum. Maknanya di sini kebersamaan Allah adalah kekuasaan yang meliputi seluruh makhluk. Pengetahuannya, ilmunya. Ya, pantauannya, pendengarannya. Tak ada makhluk yang terlepas daripada ilmu Allah, terlepas daripada pandangan Allah, terlepas daripada pendengar Allah. Allah mengikuti mereka dalam segala keadaan, mengetahui semua urusan mereka berkuasa atas mereka. Ini namanya ma'iyah ammah. Inilah yang dikatakan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada bukan dengan zatnya sebagaimana ungkapan Ibnul Arabi dari ayat inilah Ibnul Arabi mengatakan kita ini seluruh makhluk Tuhan maka kembali kita ulang-ulangi Al-Quran itu kalamullah. Ya, tapi banyak orang tersesat mengambil kalamullah tidak pada tempatnya. Kelompok-kelompok sufi yang paling ekstrim mengatakan seluruh jagat raya ini adalah Allah. Ya. Kembali kepada kata Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala. Ini maka wa anta anhu ghaib. Engkau boleh membuat surat kepada orang-orang yang jauh denganmu. Kau katakan, aku menyertaimu saudaraku. Padahal engkau tidak bersama dia dengan tubuhmu. bahan Allah. Ya, bukan harus menempel, bukan harus menyatu. Orang Arab mengatakan sirtu wal kamara ma'ana oh, atau ma'i. Dalam bahasa Arab boleh-boleh saja orang mengatakan sirtu wal kamara ma'i. Aku berjalan sementara bulan mengiringiku. Apakah bulan mengiringinya bersama-sama dia turun ke bawah? Tidak. Walillahil itu namanya bulan. Makhluk Allah. Tentu Allah lebih sempurna mengiring hamba dalam segala macam gerak-geriknya. <coughs> Subhanallah. Bulan mengiringi kita dalam keadaan terbuka. Kita masuk ke dalam gua, bulan tak mengiringi kita lagi. Tapi Allah la takhfa minhu khafiyah. Tak ada tersembunyi bagi Allah Jalla wa Ala. Qala al-Baihaqi berkata Imam Baihaqi rahimahullah. Faqad asaba Abu Hanifah rahimahullah taala fi ma nafa anillahi taala wa taqaddas min al-kawni fil ardi. Sungguh benar Abu Hanifah jawabannya ketika menafikan Allah Jalla wa Ala yang Maha Suci ya bukan Allah di bumi. Ada ayat mengatakan wahwallahu fis sama'i wa fil ardi ya'lamu sirrakum. Dalam surah apa itu? Ustaz Ibrahim. Al-An'am. Bacaan Qur'an yang benar ya. <clears throat> Wahwallahu fis sama' berhenti. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dan dialah Tuhan yang di langit dan yang di bumi yang kalian kerjakan, dia ketahui apapun yang kalian lakukan. Ya, jadi khawatir kiram rahimakumullah kata Imam Bayhaqi telah benar dia Abu Hanifah. Dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan di bumi. Subhanallah. Wa fi ma dzakara min ta'wilil ayah sungguh benar penafsirannya tentang ayat wa huwa ma'akum. Bahwasanya maksud Allah ma'akum bukan dengan zatnya. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tapi pantauannya, kekuasaannya pendengarannya, penglihatannya. Wa tabi'a mutlaq as-sam'i fi qawlihi inna Allah 'azza wa jalla fis sama'. Sungguh benar Al-Imam Abu Hanifah mengikuti secara mutlak perkataan Allah mengatakan Allah di langit. Dia tidak sebagaimana orang datang belakang mengatakan, "Oh, bukan di langit." Mustahil, berarti dia bertempat. Allah itu bukan dalam langit, bukan di atas langit, bukan di bawah langit, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan di bawah, bukan di atas, bukan di samping. Akhirnya tak ada Tuhan. Abu Hanifah, benarkan Allah mengatakan di atas langit? Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taimiyah, wa fi kitab al-fiqh al-akbar dalam kitab al-fiqh al-akbar. Al-Imam Abu Hanifah punya dua kitab yang masyhur al-fiqh akbar dan al-fiqhul Asgar, Al-fiqhul akbar dia berbicara tentang akidah dan dia tak banyak tipis bukunya. Ya. Arti al-fiqh secara bahasa adalah pemahaman. Pemahaman dalam agama ini dibagi dua. Pemahaman tentang Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Dialah namanya al-fiqhul akbar. Dialah dasar. Yang kedua, Pemahaman tentang perintah-perintah Allah. Syariat-syariat Allah, halal haram, bagaimana menyembahnya, bagaimana beribadah kepadanya. Ini namanya al-fiqhul asghar, fikih kecil. Tentu lebih besar Allah Jalla wa'ala. Pemilik perintah dibandingkan dengan syariat ini turunkan Allah lebih besar. Jalla wa'ala. Karena itulah ilmu tentang Allah lebih tinggi daripada segala-galanya karena membahas tentang Allah, tentang zatnya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang dirinya. Ya, disebut dengan nama al-fiqhul akbar. Kata Syekhul Islam dalam kitab Al-Fiqhul Akbar al-masyhur inda ashabi Abi Hanifah. Yang kitab ini begitu populer di kalangan murid-murid Abu Hanifah. Alladzi rawahu bil isnad. Alladzi rawahu bil isnad an Abi Muti' al-Balkhi yang murid-muridnya meriatkan kitab tersebut dengan sanad dari ya seseorang bernama Abi Muti Al-Balkhi, Balakh nama tempat. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita ilmu keislaman dengan sanad. Bukan dengan sembarang omong. Karena itulah Imam Ibn Syir mengingatkan al as-sanadu minad din rantaian sanad dari siapa dari siapa dari siapa itu adalah bagian daripada agama laulal isnad laqala man syaa ma syaa kalau andai kata orang boleh bicara tanpa sanad setiap orang boleh ngomong itulah yang terjadi sekarang lihatlah ini bagaimana Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya para murid-murid Abu Hanifah menukil riwayat dari Abu Hanifah dengan sanad daripada Abi Muti Al-Balkhi Al-Hakam bin Abdullah qala, dia berkata, "Sa'altu Abu Hanifah 'anil fiqh al-akbar." Aku bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang kitabnya Fiqhul Akbar. Qala, di antara isi kitabnya, "La tukaffiranna ahadan bidzambin." Jangan kau mudah-mudah mengkafirkan orang dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dan inilah mazhab ahli sunnah. Berbeda dengan kaum khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Karena itulah mereka mengkafirkan penguasa yang menurut mereka zalim berbuat dosa besar. Mereka kafirkan Ali, mereka kafirkan Muawiyah dan sepanjang zaman orang-orang Khawarij mengkafirkan penguasa-penguasa Islam sampai detik ini. Taklah muncul pemahaman ekstrim memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin kecuali karena berangkat daripada takfir mereka mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin dengan kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa mereka lakukan. Namanya paham apa? Takfir. Jadi terkali kita bercerita bukan tanpa fakta dan data. Ini realita. Ya, melihat negeri ini tidaklah negeri mukmin katanya. Negeri ini negeri kafir. Mana negeri mukmin? Di Irak. Gabung dia dengan ISIS. Subhanallah pemahamannya mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, lihat bagaimana banyaknya berbagai macam kemaksiatan. Apa ini negeri Islam? Ya. Di mana-mana kemaksiatan merajalela. Ini kan negeri Islam? Tidak. Ini negeri kafir. Inilah pemahaman siapa? Khawarij. Kata Imam Abu Hanifah, La tukaffirun ahadan bidzambin. Jangan engkau mudah mengkafirkan orang dengan satu dosa yang dilakukan. Ahlu sunnah paling payah mengkafirkan seseorang kecuali terpenuhi syarat-syaratnya dan itu berat. Ya. Tak mudah mengkafirkan seseorang. Mereka bedakan antara mengatakan lafaz kufur secara umum dengan mengkafirkan per individu. Boleh Al-Sunnah mengatakan barang siapa yang datang ke kuburan sujud kepada kubur, minta kepada al-kufur, maka ya orang tersebut adalah orang kafir. Boleh. Secara umum. Tapi mengatakan, hey fulan, engkau lakukan hal ini, engkau kafir." Tak boleh. Kecuali terpenuhi syarat-syarat lainnya. Di antaranya adalah ya di antara syarat takfir adalah iqamatul hujjah harus terlebih dahulu sampai kepadanya kebenaran. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tak akan adab seorang kecuali dengan ya datangnya hujah. Kata Allah Maha kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan pernah mengadab sesuatu kaum sampai kami kirim kepada mereka rasul. Malah saja orang yang tergelincir dalam kufuran karena kebodohan, kejahilan. Banyak orang-orang negeri yang jauh daripada tersebarnya Quran dan Sunnah melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap itulah cinta kepada wali padahal dia kesyirikan minta ke kuburan, minta kepada wali, ngomong dengan orang di kubur, wahai wali, kondisi kami, menangis di kuburan, lihatlah wali. Ada nggak pernah terlihat? Ada. Miskinan, tapi mengkafirkan mereka individunya. Tak boleh sembarangan kecuali terpenuh syarat iqamatul hujjah sampai kepada mereka hujah Yang kedua fahmul mahajjah. Mereka paham apa yang disampaikan. Atau datang dengan bahasa Arab. Ya, sampaikan sementara dia enggak paham bahasa Arab, berarti tidak sampai. Dia enggak paham dia. Ya. Kemudian orang tersebut melakukannya tanpa takwil. Mana takwil? Ya, bahwasanya sebagian orang tersesat gara-gara ada pemahaman yang salah, kerancuan. Karena itulah Abu imam Syekhul Islam rahimahullah pernah berkata kepada kaum Jahmiyah, "Antum indi la takfurun" atau "Anta indi la takfur." Kamu menurut saya tidak kafir. Lakinni law qultu biqaulika kafartu. Tapi kalau saya mengikuti apa yang kau katakan, saya akan menjadi kafir. Saya kafirkan diri saya kalau ikut apa yang kau katakan. Tapi engkau tidak kafir menurut saya. Kenapa? Subhat. Maka tak mudah kita mengkafirkan orang. Maka tak benar jikalah isu-isu disebarkan. Wahabi paling mudah mengkafirkan orang. Ya, subhanallah. Sungguh ahlu sunnah yang sebenar-benarnya ahlu sunnah. Bukan sekedar nama Kata Syekhul Islam tentang Ahlus Sunnah dalam kitabnya Aqidah Wasitiyah, arhamun nasi bil khalqi. Orang yang paling rahmat, sayang, belas kasih kepada makhluk. Subhanallah. Bagaimana orang-orang mengkafirkan mereka, mereka tidak kafirkan orang. Subhanallah. Bagaimana mereka dizalimi penguasa, mereka tidak berontak kepada penguasa. Itulah Imam Ahmad Muhammad rahimahullah. Jadi ahlu sunnah paling sayang kepada manusia, paling cinta, paling belas kasih. Itulah ahlu sunnah yang benar, bukan yang KW. Subhanallah. Arhamun nas bil khalqi. Di antara bentuk rahmatnya, mereka tidak dikotak-kotakkan dengan fanatik, tasub, kesukuan, bangsa, guru, dan seterusnya. Tapi dengan dalil menyatukan mereka. Ya, arhamun nas, semuanya adalah saudaranya. Ya, bukan yang tak ngaji dengan dia, tak ngaji sama ustazku, engkau bukan saudaraku. Enggak. Arhamun nasi bil khalqi wa alamhum bil haqqi. Mereka yang paling paham dengan kebenaran. Jadi seseorang akan selamat daripada kekufuran andai kata dia melakukan perbuatan kekufuran, meyakini kekufuran dengan subat di otaknya, dengan takwil. Subhanallah, tak mudah dikafirkan mereka. Ya, karena ahlu sunnah memberikan uzur bagi orang-orang yang tak mengetahui perkara, kejahilan. Subhanallah tentunya dengan catatan-catatan tertentu. Andai kata orang keliru khilaf, gara-gara salah memahami tidak dikafirkan. Bahkan wallah sebagian ulama-ulama sunnah ada yang mengatakan perkataan ahlu bid'ah tapi tidak dibid'ahkan, tak disesatkan, mereka tetap diambil tapi dikritisi semua perkataan mereka. Subhanallah. Berapa lama lagi? Berapa lama tak ceramah ini? Hah? Sebelum lagi. Kembali. Ya. Di antara sebab orang itu tidak dikafirkan karena dengan kejahilan. Karena jahil tak dikafirkan karena kejahilan. Karena adanya takwil syubhat tak dikafirkan dia karena perkara khilaf, ya. Lupa. Ya, salah ucap tak dikafirkan tak sengaja, tak dikafirkan. Walaupun dia berkata perkataan kufur tapi tak dikafirkan jika dia bukan niatkan demikian. Sebagaimana yang mengatakan ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Karena senangnya dia, untanya kembali di tengah padang pasir, dia pun berkata ya Allah, terima kasih sungguh engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Perkataan kufur tapi tidak dikafirkan karena apa? Kesalahan dalam berkata-kata berucap. Subhanallah. Jadi kata Imam uh, Syekhul Islam rahimahullah taala menukil kata Abu Hanifah berkata kepada muridnya la tukaffirunna hadan bidzambin wala tanfi ahadan minal iman bih. Ya, dan jangan engkau nafikan keimanan dari seseorang gara-gara melakukan perbuatan dosa. Tak mudah mengkafirkan. Ya, ini sebentar-bentar apa penguasa kafir. Subhanallah negeri kafir. Jadi siapa yang Islam? Guruku lah. Siapa? Kami yang bayar guru kami. Subhanallah. Ya. Pernah Syekh Ibrahim Ruhaili bercerita tentang pemahaman yang menyimpang ini. Ada orang begitu ekstremnya sehingga dia kafirkan seluruh manusia di muka bumi ini. Ditanya ketika itu, jadi siapa yang tak kafir? Aku. Siapa lagi? Guruku. Satu kawanku di India. Cuma tiga yang tak kafir seluruhnya kafir. Allah Akbar bahaya. Ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Kembali kepada kitab yang dituliskan Imam Hanifah, Al-Fiqhul Akbar. Kata beliau, wa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar hendaklah engkau menyuruh orang kepada perbuatan ma'ruf mencegah orang dari perbuatan munkar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka ketahuilah apapun yang menimpamu pasti menimpamu tak akan kau dapat selamat daripadanya ini beriman kepada apa takdir kalau memang sudah tercatat, tercatat takdir tertulis demikian Naik mobil pelan-pelan, semua lengkap, safety belt semua ada semua, lampu-lampu diikuti rambu-rambu, ditabrak orang juga. Kenapa? Takdir. Kalau gitu Ustaz ngebut aja lah aku. Kita disuruh untuk berikhtiar, jangan mukhatarah. Ya. Mukhatarah apa itu? Nekat. Ya, balap sana, balap kemari, kecepatan yang berlebih, kecepatan yang tentukan, dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Dan apapun yang tak akan mengenai dirimu pasti tak akan dapat mengenaimu. Apapun yang terluput daripadamu pasti tak akan mengenaimu. Berapa banyak orang kita lihat ya, kasus-kasus yang mengerikan, selamat daripada kematian. Subhanallah. Ya, dalam YouTube itu ada yang mobil sudah masya Allah selamat banyak. Kenapa? Memang belum Allah tentukan. Kadang-kadang gara-gara pohon, nyangkut mobil di pohon, macam-macam sebabnya. Ya. Iman kepada takdir. Kemudian wala tatabarra min ahadin min ashabi Rasulillah. Jangan pernah kau sedikit pun berlepas diri ya dari sahabat-sahabat Rasulullah. Maksudnya apa? Membenci mereka, ya mengata-ngatai mereka apalagi mengkafirkan mereka ini akidah al-sunnah yang misinya siapa? dua kelompok misinya pertama ada kelompok syiah rawafid yang membenci mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali orang tertentu yang kedua adalah kelompok nasibiyah yang mereka mengkafirkan sebagian dari sahabat Rasulullah SAW dari kaum khawarid mengkafirkan Muawiyah mengkafirkan Amr bin As mengkafirkan Uthman bin Affan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, Nasibiyah namanya. Ini mereka kelompok tersesat. Kalau kita mau tahu seorang selamat akidahnya, tatkala mereka tidak berbicara jelek terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berani dan nekat menjelek-jelekkan sahabat Nabi, itu orang adalah orang sesat. Yang menjelek-jelekkan Muawiyah, itu orang sesat. Yang menjelek-jelekkan Ali, itu orang sesat. Subhanallah. Wala tuwali ahadan duna ahadin. Ya, jangan sampai dalam perkara sahabat Nabi, sebagian sahabat engkau berikan kepadanya loyalmu secara utuh, yang lain engkau kafirkan. Ya, sebagian kau angkat sebagai Tuhan orang-orang suci sebagaimana orang ya rawafid, sebagian engkau celah kau kafirkan. Jangan. Tak boleh wa antarudda amr Uthman, wa Ali radhiyallahu anhuma ila Allah taala dan hendaklah engkau kembalikan semua sepak terjang Uthman, sepak terjang Ali, kebijakan Uthman, kebijakan Ali, kembalikan kepada Allah. Jangan kau sibuk menghukumi mereka. Ini perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah tabaraka taala. Tak selesai ini. Insyaallah kita lanjutkan perkataan Abu Hanifah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.